والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد I'tidar Kemarin anda katakan Nama Al-Qabid Al-Basit ini Yang akan kita bahas memang sekarang ini Cuma Anak keliru Kita kan sudah apa Anak sampaikan pada waktu yang lalu Dalam majelis seperti ini juga kita akan menyelesaikan al asma al Husna yang dari dalam Al-Quran yang diteliti oleh Syekh Muhammad Musalim Taimin 81 nama. Kemudian baru kita susul nanti setelah itu dengan yang dari As-Sunnah 18. Al-Qabid Al-Basir ini diisbatkan berdasarkan mereka yang mengisbatkan nama ini berdalil dengan sunnah bukan dari Al-Quran nama Al-Qabid Al-Basit itu tidak ada dalam Al-Quran tapi disebutkan di dalam sunnah sedangkan apa namanya lafaz ini artinya kan yang di dalam Al-Quran nanti itu disebutkan dalam bentuk fi'il dalam bentuk fi'il wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un itu diantaranya surah Al-Baqarah nah ini ini istilahnya lompat nah ini sekedar untuk apa memberitahukan jadi sebenarnya untuk nama-nama yang al asmaul husna yang dari dalam Al-Qur'an masih ada lagi tapi insyaallah sini karena sudah terlanjur kita sebutkan, maka malam ini kita selesaikan insyaallah. Nanti kita kembali kepada nama-nama yang berasal dari Al-Qur'an lagi. Ya. Seperti yang telah lalu, bertambahan lagi penentuan yang jelas penentuan nama-nama atau al-asmaul husna ini itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari riwayat yang sahih yang paling dekat kepada yang sahih itu dari jalur Al-Walid bin Muslim. Itu pun juga ada pembicaraan. Nah, ada istiab, di situ goncang. Ada pembicaraan seputar walid bin Muslim. Kemudian ada kemungkinan lagi idraj, sisipan. Buktinya diterangkan oleh Ibnu Hajar sendiri Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari kalau cetakan lama itu jilid 11 halaman 219 ke atas itu memaparkan ikhtilafun syadid perbedaan yang sangat mencolok dari Al-Walid bin Muslim malah memaparkan nama-nama tersebut. Nanti dalam riwayat ini beliau sebutkan nama ada yang kadang-kadang berulang Kadang-kadang nanti digugurkan sampai 25 nama. Nah, dan nanti diganti dengan nama-nama yang lain. Nah ini diantara dalil yang ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al syafii dalam Fathul Barinya bahwa sebagai bukti bahwa penentuan nama-nama tersebut bukan dari Rasulullah SAW. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Itu ijtihad mereka. Yang beredar di tangan kita, yang dari Nah, Sunan At-Tirmidzi itu ijtihadnya para ulama. Salah pun mereka maghfur, mereka terampuni. Kalau benar dapat dua pahala. Nah, nah, karena tidak ada dalil yang sahih tentang penentuan ini, ya, para ulama tetap merasa berkepentingan dan betul-betul punya perhatian untuk mengeluarkan nama-nama tersebut dari nah ada yang dari Al-Qur'an saja dari Al-Quran saja banyak. Seperti termasuk di dalamnya Ibnu Hajar al Asqalani dan itu yang nanti kita apa namanya yang <clears throat> dari yang, yang beliau pak, cantumkan itu yang nanti kita sebagian kita pilih yang di dalam syarah kemudian ulama yang ini termasuk di dalamnya Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq, cucu Ali bin Abi Thalib, cucu Husain bin Ali bin Abi Thalib, bin Abi Thalib. Ada lagi yang lain, nah, lupa. Nah. Kemudian ada juga yang membahasnya apa namanya? dari Al-Qur'an dan sihahul akhbar. Berita-berita yang sahih nanti dari hadis-hadis yang sahih. Kalau di zaman dahulu itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, tetapi beliau hanya sampai 86 nama. 86 sita wa 86 nama yang beliau kumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau berpegang dengan bahwa nama yang nama-nama Allah itu hanya 99 itu. Buktinya apa? Mi'atun illa wahidah. Enggak ada lain. Nah, pokoknya beliau, tapi nyatanya beliau sampai 86. Nah, di zaman kita yang apa yang memberikan apa, perhatian masalah ini Syekh Muhammad bin Salim Saimin. itu tadi 81 beliau dapatkan di dalam beliau keluarkan dari Al-Qur'an dan 18 dari sunnah. Nah, Al-Basit termasuk yang di dalam sunnah. Ar-Rab yang lalu ya, nama yang sudah kita lewat. Ar-Rab oleh beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang beliau masukkan dalam apa namanya al asmaul husna tapi berdasarkan penetapannya berdasarkan sunnah berdasarkan hadis seperti yang lalu yang kita sebutkan wa amma fir ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun dalam ruku agungkan Allah. Makanya dibaca-bacaan yang dianjur apa? Diajarkan apa? Subhanallah, subhanarabbiyal azim. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, an-nasiwak matharatun lil fam wa mardatun rab. Membersihkan mulut dan membuat rida Rabb. Ini Ar-Rabb, ini Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnu Hajar Al Asqalani nggak tahu dari mana beliau berdalil ya, mungkin dengan mudhaf mudhaf ilaih ataupun seperti ya, alhamdulillah rabbil alamin mem, apa, memasukkan bahwa ar-rabb itu juga al, al, termasuk di antara al asma al husna tapi beliau berdalil dengan ayat Al-Qur'an tapi Allah alam dari yang jelas seperti tadi dalam hadis tidak, enggak ada dalam Al-Qur'an ya tapi selalu dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih dalam bentuk panggilan rabbana rabbighfirli atau seperti dalam ayat pertama apa surah Al-Fatihah Rabbul Alamin. Nah, <clears throat> selebihnya nah dalam bentuk yang seperti disebutkan dalam sunnah tidak ada. Nah, arnab mutlak. Nah. Tapi malah kulihal al-qabid al-basid ini salah satu di antara al-asma al-husna. Selain tadi alasan yang di apa? Kenapa dikatakan bahwa penentuan nama-nama eh, atau al-asmaul husna yang berdar di tangan di tangan kaum muslimin itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Bukan dari Nabi sallallahu Itu itu tadi ikhtilaf dan adanya perulangan-perulangan penambahan dan pengurangan dalam beberapa jalur. Nah, buktinya juga ya, ada nama kalau misalnya yang disebutkan di dalam eh, Sunan at tirmidzi itu dianggap sebagai nama yang itu diambil dari Al-Qur'an, nyatanya di situ dalam yang dalam Sunan Tirmidzi itu ada nama-nama yang justru tidak masuk, juga ada dalam Al-Qur'an. Atau dalam sunnah. Al-Mannan. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian apa? Eh, karena perbedaan-perbedaan pendapat istihad mereka para ulama eh, berbeda-beda akhirnya kita dapatkan penetapan apa namanya nama-nama tersebut masing-masing. Imam Ghazali punya sendiri apa namanya beliau kumpulkan mungkin oh, enggak Beliau ngambil yang dari Sunan Tirmidzi. ya, ada beberapa jalur, tiga jalur yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Nah, itu semuanya juga berbeda. Nah, belum lagi yang dari riwayat yang lain. <clears throat> apa berani kemudian Ibnu Abid Dunya, kemudian Al-Asbahani, nah, juga Al-Baihaqi, nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Muhammad bin Salim yang saya minta menunjukkan ya, perbedaan yang Nah, sebagian penulis membuat jadwal, artinya membuat tabel 99 nama nama-nama tersebut. Kemudian ulama-ulama yang mencantumkannya, yang mengumpulkannya. Mulai dari Al-Walid bin Muslim dalam Sunan Tirmidzi sampai zaman nah, Syekh Muhammad bin Salim Jadi tinggal centang mana nama yang sama. Nah, cuma nah kita <clears throat> nah, di sini cuma nah, apa ndak anak apa namanya cuma sekilas-sekilas tapi insya Allah nah eh, apa namanya sudah pernah lewat kita walaupun terjadi perbedaan ijtihad seperti itu kita dibimbing oleh para ulama dibimbing oleh para ulama dengan beberapa pedoman untuk melihat menelusuri nama-nama tersebut. Nah, yang paling lengkap dalam masa, dalam menguraikan masalah apa namanya kaidah pedoman ini tetap Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Qawaidul Muslim dalam itu muslim ini sudah kita lewat yang kita sudah lewat cuma nanti yang apa namanya yang terkait dengan nama-nama al asmaul husna ini adalah faidah apa namanya poin, eh, pasal yang pertama dari risalah beliau terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh faidah. Ada tujuh faidah untuk kita memahami nama-nama tersebut. Nah, Sebagian lain ulama yang lain menyusun di apa namanya dari sisi tidak ke tujuh faedah tersebut, tapi yang disoroti dalam penekanannya dari sisi sama seperti beliau faedah yang pertama bahwa nama Allah itu semuanya husna bahwa nama Allah itu semuanya husna tidak ada yang cacat dari sisi manapun. Alasannya nanti panjang terlalu panjang lebar. ya, salah satunya diantaranya yang menunjukkan bahwa nama Allah itu husna bukan sekedar bukan sekadar lafaz bahwa nama-nama tersebut menunjukkan kepada sifat-sifat yang maha sempurna. Menunjukkan kepada sifat-sifat maha sempurna. Nah nanti kalau Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membagi lagi nanti kalau nama tersebut menunjukkan sifat eh, mutaaddi, ada beberapa ketentuan. Kalau dia menunjukkan sifat yang lazim, ada beberapa ketentuan. Maksudnya mutaaddi, nama-nama Allah itu ada yang berkaitan dengan objek. Misalnya hal mencipta, samia, menema mendengar. Nah, itu ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dicipta. Nah, ini, ini tiga punya, punya tiga ketentuan ya kalau dia lazim seperti al haya ya nah itu al misalnya kemudian al kuwah al izzah ini kan sifat yang tidak kepada apa namanya terkait dengan objek terkait dengan zat zat Allah ar-rahmah ya ar-rahman nah ini punya dua ketentuan nah, nah itu dibahas dalam qawaidul muslim fadli murajaah lagi nanti ya nah Baik. <clears throat> Sekarang makna lugawi dari al-qabid al-basit. Yang jelas al-qabdu khilaf al-bas lawan dari al basir. basit. Ini kan sebagian ulama menjadikan apa namanya nama ini beriringan. Nah, al-qabid al-basit walaupun sebagian juga memisahkan. Nah. Maknanya al-qabid, al-qabdu Nah, seperti qabattu syai'an, qabdan. Qabattu atau dalam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi was samawati matwiyatun biyaminih wal ardu jami'an qabdatuhu apa Eh, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nah, qabd di situ artinya sama dengan akhadha mengambil, menggenggam, memegang. Nah, qabadtu syai'a sama dengan akhadtuhu mengambilnya, memegangnya. Atau dalam bisa diartikan juga menggenggam. Nah, nanti secara bahasa disebutkan oleh beliau Nah, al-qabdu al-akhdhu bi jami'il kaf. Al-qabdu al-akhdhu bi jami'il kaf. Mengambil, memegang dengan semua apa tangan. Nah, ini namanya menggenggam. Ini qabd. Berarti kita menjualan transaksi ya. Qabdan ya yadan biadin. Itu maknanya al-qabd. Ini menggenggam, memegang dengan semua apa tangan. sama-sama diartikan bebas saja. Ya. Itu kan secara bahasa mereka mengatakan al-qabdu eh, al-akhdu bijami'il kaf. Ya, ya. kita artikan menggenggam sudah. Enggak perlu enggak perlu. Ya. Yang namanya maka apa? memegang ya dengan seperti itu. Nah, kalau dia dengan di apa namanya ada juga mana lain ya. mana lainnya yaitu kalau dia dikatakan qabduha an syai' qabduha an syai' nah, ada kata-kata an asyai' ini sama dengan insak insak menahan ya menahan termasuk dia apa diartikan mereka artinya al-qabdu'an. Al-qabdu'an itu artinya imsak, menahan. Imsak ini juga <clears throat> pengertian menahan semua. imsak Imsakiyah Ramadan ya. Puasa, saum, imsak, alim istirahat, ya. Baik. Nah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Taubah itu dasarnya mereka yang mengartikan al-qabdu sama dengan imsak dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah. Ayat ke-60 7 tentang kekikiran, kebahilan kaum munafik. Al-munafiquna wal munafiqatu yiba'duhum min ba'd. Sebagian mereka adalah sebagian dari yang lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yaqwa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Orang munafik itu ini teman bagi yang lain. Sebagian dari bagian dari yang lain. Sampai dikatakan oleh para ulama Seandainya di dalam masjid itu berkumpul 100 orang munafik, masuk seorang mukmin dan ada di dalam kumpulan 100 orang itu seorang mukmin misalnya, maka orang mukmin ini akan cenderung kepada yang mukmin tadi. Orang munafik juga begitu. Ketika ada seorang di dalam dalam kelompok itu seorang yang ratusan, seorang apa 100 orang mukmin dan ada satu orang yang munafik, maka yang munafik ini akan mendekat ke ada semacam tarikan. Nah, nah, mereka memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti pasukan tentara. Nah, ada mail, Dia akan cari yang setipe dengan dia, model. Nah, pameo itu diambil dari hadis Nabi SAW. Orang itu duduk singgah nah, itu ke tempat yang memang seperti dia, bergaul dengan orang yang seperti dia, memilih teman dekat, sahabat itu dengan orang yang semodel dengan dia. Nah, ini dan itu memang berdiri di Rasulullah SAW. Allah dilayan yantiqu anil hawa yang mengatakan seperti itu. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya dilarang ya, orang mukmin itu sembarangan memilih teman. Ya. Makanya disebutkan oleh siapa yang kemarin saya sampaikan itu, Ibnu Akil. Ibnu Akil, ma khalatu qatla aban tidak pernah aku sama sekali berbaur, bergaul dengan orang-orang suka main-main. Orang yang nakal. Ya. Kalau, misalnya kalau untuk anak, la'ab itu nakal. Istilahnya nakal itu nggak bisa diam, nggak ya, tertib orangnya, bukan nakalnya suka merusak. Ya. Nggak, ya. Kalau la'ab itu bukan bukan bukan berarti itu. Tapi orang ini nggak nggak nggak apa namanya ya anak lah Anak kan nggak bisa belum bisa diatur. Nah seperti itu. Laam. Gak pernah aku bergaul sama orang-orang yang la'ab. Wama apa? Baras tuh illa min, illa min illa amsali. Dan tidaklah aku bergaul kecuali dengan orang-orang yang semisal aku. Sama-sama talabatul ilmi. Duduknya dengan orang-orang yang memang mencari ilmu. Dan sebelum itu, eh, ya setelahnya, bukan sebelum. Setelah beliau, Imam Nawawi rahimahullah. Nah, yang lari menangis sambil menangis karena apa? Eh, diajak temannya main, nah, beliaunya ingin belajar. Kenapa menangis? Aku diajak main sama teman-temanku, padahal aku pengen belajar. Ini Nawawi. <clears throat> Meninggal dunia beliau dalam usia 45 tahun dalam keadaan belum menikah. Istirahatnya adalah di atas tumpukan kitab. Tidurnya itu cuma meletakkan palanya di atas tumpukan kitab. Keluar dari tangan beliau Riyadus Salihin. Arba'in Nawawiyah. Syarah Sahih Muslim. Raudatul Talibin. Majmu' Syarhul Muhazzab. Kitab-kitab besar. Setelah beliau Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Ada ya Anda pernah ceritakan buru-buru nikah kalau saya nanti ditanya orang urusan rumah tangga, saya belum nikah, gimana saya menjawab? Syekhul Islam. Imam Nawawi. Coba lihat jawabannya. Belum tahu tentang perempuan. Bicara tentang masalah kita bertaharah. Haid nifas. Bidalil. Baik. <clears throat> Itu ya. yaqbiduna aydiyahum mereka menahan diri menahan tangan mereka dari sedekah ini makna imsak makna-makna imsak dari kata qabad baik sekarang lawannya. Al-Basit. Al-Basit. Ini lawan dari Qabd. Al-Basit lawan dari Qabd. Tinggal gitu aja. Basata basata syai'ah basata syai'a basata asy-syai'a ba sin ta asy-syai'a itu artinya nasyarahu nasyarahu nasyara yansyur dengan shin min syarri min syarri ma khalaq nasyarahu yakni menyebarkan menyebarkan bisa nah, tapi nggak mesti ya nah, kata-kata menyebarkan itu nasyara nanti dalam apa konteksnya nanti bisa bermakna melapangkan nah, melapangkan meluaskan karena nanti ada makna-makna bas apa juga maknanya tausiah ya, tausiah jadi ya, makna juga bastah wazadahu fil jismi bastah bastatan bastah maknanya juga artinya as-si'ah as-sa'ah sama as-si'ah as-sa'ah yakni luas lapang Nah. Basata yadahu misalnya. Basata yadahu kalau diartikan menyebarkan nggak pas kan? Basata yadahu yakni yamuddu. Yamuddu yadahu, madda yadahu. Me membuka. Nah. Yamuddu yadahu. membuka tangannya ya. Seperti orang menyambut kan, dia dia dia suku yadaihi membuka kedua tangannya, membentangkan kedua tangannya. Nah. Nah, seperti dalam ayat juga termasuk di situ bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Qalu yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Allah itu kikir, pelit, bakhil menurut mereka. Qatalahumullah Allah. lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Allah berkata sebelumnya, "Ghullat aidihin. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka lah orang-orang yang paling kaki kikir. Orang Yahudi itu bangsa yang paling kikir, paling bakhil. Nah, ya, nah. Cukup dengan satu teori yang mereka sudah sampai ditelan oleh kaum muslimin dengan modal sekecil-kecilnya dapatkan untung-untung sebesar misalnya itu karena kikirnya mereka. Karena kikirnya mereka. Nah, jangan dikira nah, bekerja dengan mereka itu nyaman, Hatta walaupun Masya Allah Anda misalnya dibiarkan sholat. Tidak masalah. Jangan coba-coba nyinggung agama dia. Menyebut kesalahan keyakinan dia. Kalau tidak mati itu dipecat. Ini mereka. Ya, antum mau sholat, masya Allah dipuji sama dia. Ini Yahudi. Yang penting antum jangan bicara dengan tentang agamanya berani bicara tentang agama dia, nah, putus hubungan. Baik. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat itu bantahan terhadap orang Yahudi, hulat aidihim walu'inu lu'inu bima qalu" dan mereka dilaknat karena ucapan-ucapan mereka bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah itu terbentang artinya apa Allah itu maha terbentang kedua tangannya lapang ya. <clears throat> ya ini Allah maha pemurah bukan zat yang kikir hmm. Baik. disebutkan di dalam mufradat mufradat Al-Qur'an oleh Ar-Raqib Al-Asbahani bahwa makna-makna basata basit juga bermakna tolab maknanya sama juga dengan tolab baskul kaf yakni membentangkan tangan bisa bermana yakni talab hmm. kalau diartikan apa e, seperti dalam ayat yati kaffaihi ilal ma liam fah seperti orang yang mengambil menuntut mencari air ke mulutnya dalam keadaan dia nah, terbuka. Kalau orang ngambil air kan digenggam, dirapatkan. Nah, ini dia dia busuk. Ngambil air belum wafa. Ini keadaan orang-orang kah? <clears throat> Nama-nama ini tadi seperti tadi disebutkan ditetapkan oleh para ulama yang mengisbatkan atau yang meneliti al-asma wa husna berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau nah, menyebutkan ghala as ala ahdi Rasulillah wala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harga-harga pernah naik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harga-harga pernah naik jadi bukan zaman kita aja ya zaman dulu juga pernah terjadi harga-harga naik Fakalu kata mereka ya Rasulullah sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai imam, juga Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Lau sa'arta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya engkau yang menentukan harga. Fakalah kata Rasulullah SAW, Inna Allah huwal khaliq. Al-qabidul basit الرزق الرازق المستعر إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المستعر dari Baik. Wa inilah arju. Nah, sesungguhnya Allah itulah Al-Khaliq yang Maha Mencipta, Al-Qabid yang menahan, Al-Basit yang melapangkan rezeki, Ar-Razik yang Maha memberi rezeki, Al-Musa'ir yang menentukan harga. Yang menetapkan harga itu Allah. Wa inilah arju dan sesungguhnya aku betul-betul berharap an alqallaha bertemu dengan Allah bertemu dengan Allah la arju an alqallaha wala yatlubuni ahadun wala yatlubuni ahadun dalam keadaan tidak ada satupun yang menuntutku mengejarku bimadlamatin karena satu kedoliman zalamtuha iyah yang aku zalimi dia Fidamin walamalin baik terkait dengan darah nyawa maupun harta hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad Abu Daud dan dikatakan rawi-rawinya adalah rawi-rawi Syaikhain siwa Hamad bin Salamah Nah dari sini sebagian ulama memasukkan nama Ar-Raziq al musair Sebagaimana artinya mereka me, apa, me, mengilzamkan kalau Anda memasukkan nama Allah Al-Khaliq berdasarkan hadis yang sahih, Anda masukkan Al-Khaliq, kemudian Al-Qabid, al basid berarti juga masukkan Ar-Raziq. Masukkan juga al Al-Musa'ir. Ya ada ternyata ada pembahasan sendiri. Dua nama ini sebagian ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih yang saya tidak memasukkannya dalam al asmaul husna. Kenapa? Mungkin dari sisi apa namanya? Nah, kesempurnaan, kemuliaan dan keindahan. Ya, nanti terkait nanti dalam pembahasan apa namanya? Nama-nama Allah itu semuanya husna, dia menunjukkan kepada sifat yang paling tingginya, paling sempurna, paling puncak. Nah, sebagian mereka tidak apa, memasukkan dua ini karena mungkin dari sisi itu. Nah, jadi cukup dengan nama Ar-Razzaq. Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Ada enggak orang yang menamakan anaknya Abdul Razak? Tapi Abdul Razak ada kan? Nah juga lebih balik, lebih ablaq Dalam bentuk wazan mubalag enam fa'al. Baik. <clears throat> Nah, nah, dari sisi ini juga hmm, ya kalau Rasulullah SAW itu menjadi berhati-hati menjaga diri untuk tidak dikejar, dituntut dalam urusan harta dan darah, apalagi kita. Mestinya demi Ya, nah, numin babi aula dalam artian kita lebih pantas untuk menghindar. Makanya sampai Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam khutbatul hajjah, khutbatul hajjatul wada. Dalam hajjatul wada, khutbah yang sangat monumental yang menjadi landasan asas hak asasi manusia sebetulnya. Nah, penjagaan dan perhatian terhadap hak tidak hanya terhadap nah manusia yang laki-laki bahkan juga kaum wanita. Ya. Sampai disebutkan oleh Rasulullah bahwa darah kamu, nyawa, kemudian harta dan kehormatan kamu itu sama sucinya. Seperti negeri kamu ini. Seperti hari kamu ini, seperti bulan kamu ini, bulan-bulan haram, hari-hari musim haji, ya, ya sucinya seperti bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Ka'bah adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Bangunan yang paling suci, paling mulia di muka bumi. Tapi jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Maka jangan coba-coba dilanggar. Nah, apalagi disebutkan ya, kalau seandainya manusia ini seluruh penduduk langit dan bumi, langit dan bumi berbuat makar untuk melenyapkan satu jiwa seorang mukmin, Allah hancurkan mereka mau berbuat makar untuk menghancurkan seorang mukmin, maka Allah hancurkan mereka. Mulia, maka jadilah mukmin. Jadilah orang yang betul-betul beriman. Banyak nah, keutamanya tentunya. Allah membela orang yang beriman. Hayyan wa mayyitan. Baik ketika dia hidup. Ataupun sudah dia meninggal dunia. Allah bela. Allah lindungi. Baik. Nama ini <clears throat> dua nama ini atau yang ini dalam apa namanya kalimat ya, yang ditunjukkan apa sifat yang ditunjukkan oleh dua nama tersebut itu disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Wallahu yakbid wa yabsud wa ilaihi turja'un. Ayat 245. Kemudian di dalam hadis seperti tadi. Kemudian juga dalam bentuk fi'il. Hasungan buat orang-orang yang ingin bertaubat. Innallaha yabsutu yadahu billaili. Sungguh penegasan penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu billaili Allah membentangkan tangannya di malam hari liyatuba musiun nahar liyatuba musiun nahar supaya orang yang musi orang yang jahat di siang hari berbuat jahat di siang hari bertobat bertaubat bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar dan Allah buka Allah bentangkan tangannya di siang hari. ba musiul lail supaya orang yang bertobat supaya bertobat orang yang berbuat jelek di malam hari. Ya. Nah, hasungan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita yang berbuat dosa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ber, bertobat. Dan itu bukan hanya dalam, dalam bentuk hadis ini, bahkan dalam ayat seperti yang telah lewat dalam nama Allah At-Tawwab. Nah, sudah seperti itu musuh-musuh Allah terhadap kaum mukminin wali-wali Allah melakukan pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka bakar hidup-hidup kaum mukminin tapi Allah masih ya, memberikan kesempatan. Nah, ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam walahum adzabul harik. Artinya kata Al Hasan Al Basri, lihatlah betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu jeleknya perlakuan mereka terhadap orang yang beriman, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Artinya apa? Kalau tidak bertobat kalian baru dapat hajat adab jahanam. Nah, adab yang membakar. Baik, sekarang makna kedua nama ini terkait dengan hak Allah. Syekh Sa'di menyebutkan Al-Qabid Al-Basit yaqbidul arzaq wal arwah ini qabid yaitu isim fa'il dari qabada huwa qabid ya. Ini yakbidul arwah wal arzaq. Dia yang mena menahan, menggenggam, memegang ya, rezeki dan arwah Nah, nah di dalam ayat surat ayat 245 surat Al-Baqarah itu wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu artinya Allah yudayyiq atau yuqattiru. Allah menyempitkan. Ini qabat bisa juga tadi apa imsak ya, menahan, menyempitkan sama karena itu lawan dari basit. Allah menyempitkan siapa yang dia kehendaki. Mempersempit rezeki siapa yang dikehendaki. Dan melapangkan rezeki siapa yang Allah kehendak kehendaki sesuai dengan kemaslahatan yang Allah ketahui. Sesuai dengan kemaslahatan yang Allah ketahui. Nah, kadang-kadang ada orang yang di, memang diberikan oleh Allah luasnya luar biasa seperti Qarun Ada juga yang memang Allah halangi. Nah, nah tapi itu bukan jadi ukuran. Makanya Allah mengingatkan ya. ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amah yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu qadara alaihi rizqah yaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Artinya kata para ulama, jangan dianggap bahwa ketika Allah melapangkan rezeki pada sebagian orang, tanda Allah memuliakan dia, mencintai dia, belum tentu. Atau sebaliknya, kalau Allah mempersempit rezeki dari sebagian hambanya, itu tanda Allah menghinakan dia. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau itu jadi ukuran, alangkah sengsaranya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu jadi uku, ukuran. Kalau harta yang jadi ukuran, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allah maj'alni minal masakin wa min fi zumratil masakin wansurni ma'al masakin. Alhamdulillah seperti itu di antara doa Rasulullah. Digabungkan, dibangkitkan bersama orang miskin. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, Allah maj'al rizqa ali Muhammad qutan Ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu khusus sekedar untuk makanan pokok. Nah, kalau yang jadi ukuran itu adalah kekayaan itu sebagai kemuliaan, alangkah hebatnya korun. Alangkah hebatnya korun, paling mulia sedunia berarti. Padahal Allah benamkan dia, Allah hinakan dia. Nah, ya, nah, Memang ada di antara hamba Allah itu yang Allah kasih kelonggaran karena kalau tidak dikasih kelonggaran dia bisa celaka. Nah. Jadi di sini al-qabd itu artinya tadyiq ya. mempersempit, menyempitkan atau takdir. al bast itu maknanya tausiah, meluaskan, melapangkan. Jadi Allah Azza wa Jalla Al-Qabid Al-Basit. Dia mempersempit rezeki siapa yang dia kehendaki dan melapangkan siapa yang dia kehendaki. Dan juga menaji yang apa? Perlu kita ingat juga Allah menyebutkan seperti itu dalam surat Al-Isra. Nah, seperti mestinya kita uh, nah Allah menyebutkan dalam firman-Nya Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Siapa yang menginginkan al-ajilah dunia ajjalna lahu fiha kami segerakan untuk dia di dunia tersebut manasya apa yang kami kehendaki bukan yang dia kehendaki liman nurid untuk orang yang kami kehendaki. Jadi bukan jadi kita perolehan kita itu bukan kena dengan keinginan kita. Kita memang berusaha. Tapi dapat seperti itu itu adalah kehendak Allah. Nah, bukan kita ingin banyak tentunya. Nah, mereka juga orang-orang kafir itu seperti itu. Karena tapi karena dunia ini semua ini adalah milik Allah, maka kata Allah, orang yang menginginkan dunia, kami segerakan untuk dia di dunia apa yang kami kehendaki. Jadi bukan yang dikehendaki oleh orang yang mencari ini, yang ambisi terhadap dunia. Dan itu pun kata Allah, liman nurid untuk orang-orang yang kami kehendaki. Ada orang-orang yang memang berambisi diberi oleh Allah, nah tapi tidak sebagaimana yang dia inginkan. Nah, Nah, lanjutan yang mengerikan. Ja'alna lahu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha Madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk dia jahannam yang dia masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir, tercelah Nah, untuk orang-orang yang di dunia itu ambisi kita seperti apapun tidak datang kecuali yang memang sudah ditetapkan buat kita. Nah, makanya dalam hadis yang lain dari Rasulullah mengingatkan Man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Siapa yang himmahnya, keinginannya, cita-citanya, tujuannya adalah dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Nah, Allah cerai-beraikan urusan banyak kesibukannya untuk dunia. Tidak ada yang kelar. Ya. Dan Allah tempelkan, diletakkan kefakiran dalam di matanya. Nampak orang ini sangat miskin, sangat butuh. Padahal sudah bergelimang harta, tapi masih kurang puas. Nauzubillah. Masih masih nyari, masih nyari kan. Kurang puas. Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini walangnya billah. Wa man kanatid man kanatil akhiratu hammah. Nah, siapa yang akhirat sebagai tujuan hidupnya, cita-citanya, jama Allahu syamlah. Allah satukan urusan dia. Fokus dia kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dalam urusan akhiratnya dia, nah, walaupun dia dalam meniti dunia, tahu jalan yang jelas nah, arahnya kemana. Nah, tidak membuatnya sibuk dengan dunia tersebut wa ja'ala ghina fi qalbi. Allah letakkan rasa kaya di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya radhimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu nggak suka sama dia. Bukan dia yang mengejar dunia tapi dunia yang mengejar mengejar dia. Nah, enak mana? Kita pontang-panting pagi berangkat sore pulang. Capek dapatnya segitu juga. seratus ribu, dua ratus ribu. Kadang-kadang gak sebanding dengan kita meras pikiran sekolah lama belas tahun. Dengan orangnya bismillah. Dalam keadaan mungkin dia genjot. Atau nah, di pinggir jalan. Nah, subhanallah. Dalam keadaan dia masya Allah. puas hatinya, banyak ibadahnya dan apa namanya dengan nah, pekerjaan tersebut tidak membuat dia lalai dari ibadahnya. <clears throat> nah, seperti mereka dari di luar sana itu kadang-kadang heran, salafi nah, ini kerjanya apa? Anaknya tambah banyak, nah, tapi kok sekolah semua, belajar semua, makan juga, Gimana mereka hidupnya? Allah yang mereka mengatur mereka, mereka mengarahkan rezeki buat mereka. Nah, Gak capek-capek mereka sekolah, anaknya di SD segala macam ya, belajar agama, ya, rezeki datang terus. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kalau memang dia niatkan memang itu, itu adalah untuk pembuat apa namanya untuk akhiratnya, ya, dia akan merasakan kecukupan yang luar biasa. Nah, ya nggak mudah-mudah artinya juga kadang-kadang apa nggak gampang untuk dia artinya me, ya, sebagian orang kadang-kadang cari-cari supaya untuk dapatkan keringanan ya. punya izah punya punya izzah dia bukan orang fakir gitu walaupun orang tahu kadang-kadang makan sehari mungkin nggak cukup satu kilo nggak ada kurang tapi subhanallah Allahumma al اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ghina. Baik. Al-basit fa'il dari basata taya besutu fahuwa huwa basit. Basitu rizqin, basitu man arad ay wasi'ah alaih. Basit berarti Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, Nah. Jadi ayat-ayat tadi di atas, kemudian juga dalam ayat yang lain, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagha fil ardi. Walakin yunazziluhu yunazzilu biqadari ma yasha. Nah, yani Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya itu yaitu sesuai dengan kadarnya. Ya. Itu tadi dalam surat Al-Isra ayat 18 tadi ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Jadi Allah berikan pun apa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Baik. Nah, sekarang nah termasuk juga Hmm, nah, ya, bukan hanya rezeki ya, nah, bukan hanya rezeki. Dalam segala hal rezeki itu juga kan nanti dalam rezeki itu ada yang seperti nah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ya, kami yang membagi antara mereka ma'isyah mereka, rezeki mereka, termasuk di dalamnya akhlak. Ya, lapangan hati. Nah, itu juga terkait dengan ini. Allah menggenggam, kadang-kadang Allah sempitkan hati orang yang dikehendakinya. Kadang Allah lapangkan hati orang yang dikehendakinya. Nah, Nah, Nah, dua nama ini termasuk nama-nama yang menurut sebagian ulama an yuzkara ma'an harus disebutkan bersamaan. Ada dalam ayat-ayat banyak disebutkan dalam bersama seperti dalam surat Al Ali Imran apa Al-Baqarah tadi 245 wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un jantarnya Nah. Baik. <clears throat> Nah, itu juga yang diterangkan sebagian pensyarah ya seperti Dr. Khalil Haras, dua nama tersebut termasuk nama-nama yang mutaqabilat berlawanan. Jadi harus disebutkan barengan. Nah, termasuk ini nanti sebagian mereka yang menamakan memberikan nama diantara apa masukkan nama-nama Ar-Rafi' wal Khafid yang menaikkan dan yang merendahkan. Termasuk nanti juga al-mu'iz al Mudil nah, yang berdalil dengan ayat tersebut. Al-mu'iz al Mudil itu dua nama yang bergandengan, jadi nggak boleh disebutkan sendiri-sendiri. Nah, tapi nama itu kalau anda ambil nama tersebut. Nah, Thank <clears throat> you. Nah, nah dengan beriman kepada nama dua nama yang mulia ini memperkuat rasa ketergantungan kita hanya kepada kepada Allah. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan mempersempit bagi yang dikehendakinya sesuai dengan kemaslahatan yang diketahui oleh Allah. Dan nah, itu mengandung konsekuensi lain kan, mengandung konsekuensi nama-nama yang lain benda apa dengan dalalah iltizam bahwa Allah itu Maha Tahu, bahwa Allah itu Hakim. Allah itu Latif, Allah itu Khabir. Allah mempersempit mungkin menghalangi kita dari rezeki tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah mengerti apa yang yang pantas untuk kita kita terima. Nah, ya. Sebagian tempat ada yang Allah suburkan, di tempat yang lain ada yang kering kerontang, di tempat yang lain satu tempat adalah damai, aman, tempat yang lain kemelut. Ya. Kacauan, fauda. Ya. Beriman kepada nama-nama tersebut tidak gaknya ini nggak mudah untuk nyari nyari kambing hitam gagal usahanya atau menjadi bangga dengan keberhasilannya nah Nah, nah satu hal lagi juga di sini, nah, karena Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki kita dan itu berarti bahwa rezeki itu adalah milik Allah maka dekatilah Allah dengan ketaatan nah meraih rezeki dengan ketaatan bukan dengan maksiat seperti disebutkan dalam hadis juga bahwa kata Rasulullah Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak satu pun jiwa yang mati melainkan sudah tercukupi rezekinya. Artinya sudah sempurna rezekinya. Dia mati dalam keadaan rezekinya sempurna. Tidak lebih, tidak akan kurang. Fa'ajmilu fit talab. Maka perbaguslah dalam mencari. Perbagus dalam mencari. Usaha, usaha boleh. Tapi nah, bagus dalam mencari jujur ya nah tidak ada ghish ya. tidak riba nah maksa ya, tidak ya nah ajmilu jangan melakukan khilah tipu daya seakan-akan orang melihatnya itu perbuatan baik tapi ternyata haram nah seperti orang melakukan ainah ya jual beli dengan apa cara riba modelnya halus seakan-akan si fulan ini ingin membantu orang yang minjam uang kepada dia nah, si A dengan si B mau pinjam uang 10 juta boleh nah nanti misalnya satu tahun ini saya punya uang Kan ini punya barang, saya jual sama kamu jatuh tempo. Ya. Artinya dia pinjamkan barang itu mungkin itu itu, kemudian nanti dibeli sama yang meminjamkan ini dengan cara kontan. Masih nah, tempat itu juga. Yang tadi 10 juta, ini harga barangnya 12 juta misalnya. Ya sudah, kamu beli 7 juta karena dia butuh uang. Nah, kemudian dapat barang dia kembalikan eh, kepada si peminjam yang meminjamkan tadi. Berarti kan tinggal orang sudah lunas 7 juta ya, tapi dia kan punya barang ini kan, gantungan. Nah, kemudian dia masih punya apa hak nah, masih sisa si orang ini tadi yang meminjam tadi masih harus membalikan apa? Masih harus membalikan 5 juta lima juta kan surah itu seperti orang jual beli dia baik hati minjamkan tapi ternyata masukin seperti itu ya nah. coba nanti kalau diluruskan lagi apa namanya surahnya ya, kira-kira seperti itu nah, si A mau pinjam uang dari si B sepuluh juta untuk satu tahun nah, kemudian apa namanya eh, dengan apa menjual barangnya. Baik. Nah. Ya, nah. Setelah itu karena dia butuh uang ya. Didapat dengan jual barang itu dapat nah, sekian. Nah, barang yang sudah dipan diambil sama si apa yang mau dipinjami, dia melunasi lagi. Nah, masih punya tangguh, tanggungan. 5 juta yang harus dia kembalikan. Nah, seperti itu. Nah, fa'ajmilu fit talab. Perbagus dalam mencari. Baik. Nah, itu yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah. Insyaallah kita lanjutkan kepada kesempatan lain nama Allah yang lainnya. Nah, nama Allah yang lain berikutnya nah, Al-Mu'min. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Salamul mu'minul muhaimin Al-mu'min Nama Allah Al-mu'min Al-malikul quddus Salamul mu'minu Nama Allah Al-mu'min